Pada pertemuan minggu yang lalu kita berhenti sampai kepada pembahasan hakikatul iman tentang hakikat keimanan. Sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu tentang definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Sekedar murajaah. Apa definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Siapa yang menjawab? Kalau mungkin bisa dengan bahasa Arab, lebih bagus. Hah? Al-iman dikenal dengan istilah apa? Khamsununat, lima nun. Siapa yang menyebutkan? Ya, biar nggak sekedar modal ya telinga saja. Ya, tidak harus ya diingat dihafalkan. Kata ulama al ilmu fis sudur, ilmu itu di dada. Lafis sutur, bukan di ya, buku. Ayo, siapa yang nyebutkan Lima nun. Tidak ada. Ya sudah, anak husudon, tawaduk semuanya. Ya. Kata asyik Al-Muhaddis Hamad Al-Ansari Al-iman Iktikadun bil janan Ya semuanya diakhiri dengan nun Ada sajaknya I'tiqadul bil janani. Iman adalah keyakinan dengan hati. Kaulun bil lisani, ucapan di lisan. Kemudian yang ketiga, amalun bil arkan, amalan perbuatan anggota badan. Yazidu bi taatir rahmani, bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman. Dan yang kelima, wa yangkus bi taati syaitan. Dan iman berkurang dengan mentaati asyaitan. Ya, ini adalah lima non yang merupakan definisi al-iman menurut al Ahlussunnah wal Jamaah ini sekedar untuk lebih memudahkan menghafalnya. Iman adalah khamsununat, lima non. Ini sekali lagi disampaikan oleh seorang ahli hadis dari Al-Madinah, Syekh Hamad Al-Ansari rahimallahu taala. Kemudian pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan juga tentang dalil-dalil dari ya lima nun ini ya dari Al-Qur'an maupun hadis Rasul SAW dan kita juga sebutkan ucapan sebagian ulama tentang ya definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kita juga menyebutkan tentang sebab bertambah dan berkurangnya al-iman. Ya dari ucapan Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin al Abad dalam kitab beliau Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman yang sudah kita sampaikan, sudah kita pernah khatamkan di masjid sebelah sana, ya. Namun kemarin ada satu yang lupa, ya, yang merupakan sebab berkurangnya keimanan yang dari luar orang itu, faktor luar, ya. Dan qadarullah, ya, Allah berfirman, "Wa ma ansanihi ila syaitan." Dan tidaklah yang melupakan aku untuk menyebutkannya, "Wa ma ansani an ad, wa ma ansani ila syaitan an adkura." Ya, eh, dan tidaklah yang melupakan aku untuk menyebutkannya kecuali adalah apa? Asyaiton. Dan yang ana lupa tadi kemarin itu adalah penyebutan asyaiton itu sendiri. Ya. Di sini setan apa? Elici, ana mau nyebutkan, ana dilupakan. Ya. Jadi faktor dari luar orang itu yang bisa menyebabkan berkurangnya iman yaitu adalah asyaitan, ekorona eh, usuk, teman-teman yang jelek dan fitnah dunia. Ini tiga faktor dari luar orang itu yang bisa menjadikan imannya berkurang bahkan bisa hilang iman tersebut. Kemudian pembahasan terakhir kemarin tentang perbedaan antara alusunah wal jamaah dengan kelompok-kelompok sesat dalam definisi al-iman ya. al sunnah menetapkan lima nun tadi ya. Kelompok Khawarij dan Mu'tazila hanya menetapkan tiga nun. Ya, mereka mengatakan iman adalah keyakinan dalam hati, Kalau eh, itikad dan bil janani, wa qalan bil lisani, wa amal bil arkan. Seolah-olah seperti al sunnah wal Jamaah. Cuma yang membedakan dua nun yang terakhir mereka tidak mengatakan iman bertambah tidak berkurang. Mereka tidak mengatakan iman bercabang. Makanya kelompok teroris, kelompok khawarij, itu mereka mengatakan pelaku dosa besar, mereka keluar dari Islam. Karena satu cabang iman itu hilang, hilang semua keimanan. Padahal alisnya wal jamaah berdasarkan sabda Rasulullah SAW, iman memiliki 70 lebih cabangnya. Kalau salah satu hilang, eh, tidak mesti iman itu akan gugur. Eh, ini yang membedakan alusna wal Jamaah dengan kelompok Khawarij atau alias kelompok teroris yang mereka gegabah ya mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin tanpa tanpa hak. Kemudian kita sebutkan kelompok Murji'ah yang mereka ada beberapa sektornya. Ya. Yang paling eh, parah yaitu kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan iman hanya sekedar makrifah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kelompok Asy'ariyah itu juga kelompok murjiah dalam bab al-iman. Yaitu mereka mengatakan iman sekedar atas dik, ya, bilisan, ucapan di, di ya. Demikian pula al-karomiyah yang mengatakan al-ikrar ya, bil qalbi. Ini semuanya adalah sekte-sekte kelompok al-murjiah. Ada pula namanya murjiatul fuqaha yang mereka mengatakan iman adalah ucapan dan keyakinan. Amal bukan bagian daripada al-iman. Ya. Ini terakhir yang kita bahas dan kita sudah berjanji pada pertemuan sekarang dan insya yang akan datang akan kita bahas sedikit dari apa yang pernah saya tulis 10 tahun yang lalu ya dalam majalah Adzakhirah rahimahullah dakwah salafiyah bukan murjiah. Di sini ada beberapa pembahasan yang ingin kita sampaikan ini kita hanya sekedar menukil di sini dari ucapan-ucapan para ulama, dari kitab-kitab para ulama dengan tujuan diantaranya untuk membantah eh, kelompok-kelompok haroka, kelompok al khawarij kontemporer yang mereka menuduh kita sebagai kelompok murjiah, ya, kelompok teroris khususnya. Eh, mereka menuduh kita adalah kelompok murjiah. eh, kita akan buktikan bahwasanya dakwah salafiyah as-salafiyun bukan murjiah. Dan subhat ini, ya racun ini mereka terus ya sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk menjauhkan manusia kaum muslimin dari dakwah as-salafiyah yang mubarakah ini. Makanya perlu adanya ya bantahan, perlu adanya tasfiyah. Eh bahwasanya ini adalah syubhat, ini adalah racun dan kita buktikan ya dengan ilmiah ya. Kemudian yang ingin kita bahas juga di sini tentang masalah Apakah boleh seseorang mengatakan saya mukmin insya Allah yang dikenal dengan istilah al istisna fil iman. Eh kalau kita baca kitab-kitab akidah akan ada pembahasan bab iman tentang hukum mengatakan saya mukmin insya Allah. Eh, ini kata-kata apa? Insya Allah. Ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kata mereka, diantaranya kitab Syarah Akidah Tahawiyah Al-Imam Ibn Abil Is al-Hanafi membahas eh, masalah ini. Ada tiga pendapat manusia tentang ya bolehkah kita mengatakan saya mukmin insya Allah. Ada yang mengharamkan. Ini adalah kelompok Murji'ah atau Jahmiyah. Mereka mengatakan tidak boleh orang mukmin muslim mengatakan saya mukmin insya Allah. Ya. Mereka menganggap orang yang mengatakan saya mukmin insya Allah seolah-olah dia ragu tentang keimanannya. Ya, maka mereka pun apa? Mengharamkan untuk seseorang muslim atau mukmin mengatakan saya mukmin insya Allah. Ini pendapat yang batil, yang salah. Nanti akan kita sampaikan lagi pendapat ulama tentang hal ini. Yang kedua, pendapat yang mengatakan ya wajib mengatakan saya mukmin insya Allah. Ya, kalau nggak salah ini pendapat kelompok Asy'ariyah ya, yang mengatakan ya wajib mengatakan saya mukmin insya Allah. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan. Inilah ya, di antara contoh pertengahannya alusunah wal jamaah. Alusunah wal jamaah tidak mengatakan wajib atau haram mengatakan saya mukmin insya Allah. Namun membolehkan. Hukumnya jais. Ya, boleh-boleh saja. Nanti tergantung niatnya. Ya. Kalau dia mengatakan saya mukmin insya Allah, karena ragu akan keimanannya, akan ya pokok keimanannya maka ini tidak boleh. Ya. Makanya hukumnya boleh-boleh saja. Namun tinggal melihat apa niatnya. Dia mengatakan saya mukmin insya Allah. Nah kalau dia mengatakan saya mukmin insya Allah karena dia mengetahui dirinya masih belum sempurna imannya, makanya hukumnya apa? Boleh, tidak wajib. Ya. Kita sudah memahami pada pembahasan yang lalu iman memiliki 70 cabangnya. Ya. Kalau kita mau bercermin, kita mungkin hanya beberapa cabang saja yang kita amalkan. Masih banyak cabang keimanan yang belum kita apa? Amalkan. Makanya boleh mengatakan saya mukmin insya Allah dalam artian saya ini masih belum sempurna ya keimanannya. Masih banyak ya cabang-cabang keimanan yang belum saya apa? laksanakan. Ya, contoh misalnya menyingkirkan gangguan dari jalan, ya mungkin kita apa eh menganggap itu satu yang remeh kita tidak melaksanakannya maka apa belum sempurna keimanan kita Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ainal khair tidak sempurna iman seseorang ya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya ya terkadang kita cuek saudara kita ya terkena musibah saudara kita ya mendapatkan balak banyak sebagainya yang penting apa nafsi-nafsi ini bagaimana dia akan apa sempurna imannya sedangkan Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia apa eh betul-betul punya perhatian kepada saudaranya ya. ini sekali lagi boleh menurut sunnah wal jamaah mengatakan saya mukmin insya Allah. Jadi tidak wajib, tidak apa, tidak haram. Ya ini pembahasan yang perlu untuk kita sampaikan di sini. Kita sampaikan dari ucapan sebagian ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid yang ketujuh halaman 438 sampai 439 beliau mengatakan adapun madhab salaf alil hadis seperti Abdullah bin Mas'ud dan murid-murid beliau era ya anhum Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah dan kebanyakan ulama Kufah Yahya bin Said Al-Qattan seperti yang diriwayatkan dari ulama Basrah dan Ahmad bin Hambal serta para imam-imam sunnah mereka semuanya membolehkan ya istisna dalam iman yaitu dengan mengatakan saya mukmin insyaallah. Ya, sekali lagi ini pendapat ulama salaf tentang bolehnya mengatakan saya mukmin insyaallah insyaallah. Demikian pula Al Imam Al Auza'i rahimahullah berkata, barang siapa yang mengatakan saya mukmin ya insya Allah maka itu baik atau boleh dan barang siapa yang mengatakan saya mukmin insya Allah maka ini juga baik atau boleh artinya boleh kita tidak mengatakan saya mukmin tidak pakai insya Allah pun boleh jadi dua-duanya boleh ketika anda mengatakan saya mukmin itu dalam artian saya memiliki ya pokok-pokok dasar keimanan saya mengimani enam rukun iman yang itu merupakan apa? Dasar keabsahan al-iman. Ya. Saya mukmin dalam artian saya memastikan saya beriman dengan enam rukun iman tersebut. Karena kalau Anda ragu, ya Anda bukan mukmin, bukan muslim. Ya, kalau ragu tentang apa? Enam rukun iman tersebut. Ya, jadi sekali, sekali lagi boleh mengatakan saya mukmin titik atau saya mukmin insya Allah. Ya, sekali lagi saya ulangi, ketika kita mengatakan saya mukmin, ini dalam artian saya mengimani ya rukun-rukun iman yang enam tersebut. Ya, pokok-pokok iman tersebut. Maka saya pastikan saya mukmin. Ya. Namun ketika Anda mengatakan saya mukmin insya Allah itu karena apa? Anda meyakini ya ada banyak cabang-cabang keimanan yang belum Anda apa? laksanakan. Dan Allah mengatakan fala tuzaku anfusakum. Jangan kalian merasa apa? suci terhadap diri kalian sendiri. Jadi sekali lagi hukumnya boleh-boleh saja. <clears throat> Kemudian kita masuk kepada pembahasan dakwah salafiyah bukan murji'ah. Yang pertama, siapakah murji'ah menurut ulama salaf? Ini kita sampaikan agar kita bisa membandingkan ucapan ulama salaf tentang siapa murji'ah dengan kelompok khawarij kontemporer alias kelompok haroka atau fannya teroris yang mereka menuduh kita sebagai murji'ah ya agar kita tahu mereka ini sekedar mengada-ada saja tuduhan tersebut mereka jauh dari ya, metode as-salaf kita baca sebagian ucapan ulama salaf tentang siapakah murji'ah Sufyan Ats-Tsauri berkata adapun murji'ah mereka mengatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan ya mereka mengatakan sekali lagi Iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Kurang apa? Kurang amal perbuatan. Makanya dinamakan murji'ah itu karena mereka mengeluarkan ya amal daripada iman. Al-murji'ah dari kata-kata al-irja yaitu artinya at-takhir, mengakhirkan amal daripada al-iman. Mereka mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah atau abdu wa rasuluh, maka dia telah sempurna keimanannya. Seperti yang sudah kita sampaikan, kelompok Murji'ah mengatakan eh, amal bukan bagian daripada iman. Makanya tidak ada perbedaan orang yang beramal dengan yang tidak beramal. Makanya mereka mengatakan boleh seseorang mengatakan imannya sama dengan imannya Jibril Imannya sama dengan imannya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Ini kesesatannya kelompok Al-Murji'ah. Imannya seperti imannya Jibril dan para malaikat. Eh, meskipun dia melakukan banyak dosa, kata mereka laya yadurru al la yadurru la imanu ma'adzanbi. Eh, tidak memadatkan atau adzanbu la al iman. Eh, bahwasanya dosa tidak mempengaruhi al iman kata mereka. Padahal secara dalil yang sudah kita sampaikan Al-Qur'an dan hadis demikian pula secara ya fitrah kita ya kita merasa sendiri ketika kita berbuat maksiat pasti iman itu apa berkurang ya insya Allah semuanya sudah pernah apa merasakan kulu bani adam khata setiap manusia pasti berbuat apa kesalahan ketika dia berbuat maksiat pasti ada apa rasa ya kurang imannya, berkurang imannya, tipis lagi imannya, surut imannya. Ya. Namun ketika dia banyak beramal soleh, bertambah imannya. Ya, contoh saja di bulan Ramadan, ya masya Allah, ya kalau kita betul-betul ikhlas beribadah di situ, terasa bah iman kita sangat amat luar biasa. Coba sudah selesai Idul, ya selesai Ramadan masuk Idul Fitri, masya Allah semuanya halal, ya berjabat tangan dengan perempuan, makan semet dan sebagainya tidak ada apa aturannya. Mulai berkurang, berkurang dan seterusnya. Ya, makanya harus ada manajemen ya keimanan. Ketika kita merasakan ada ya, surut dalam iman kita, ada rasa malas dalam ya ibadah kita, harus kita obati, harus kita betul-betul koreksi dan kita apa? obati. Namun menurut Al-Murji'ah iman itu apa? Tidak berkurang meskipun orang itu banyak berbuat maksiat. Ya. Kemudian Wakil bin Jarrah rahimahullah taala, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, ahlu sunnah mengatakan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Adapun Murji'ah mengatakan iman adalah ucapan tanpa perbuatan. Eh, dan Jahmiyah mengatakan iman hanyalah makrifah, mengenal. Ini perbedaan ahlu sunnah dengan al-bidah. Ulama yang lain yang bernama Fadl bin Ziyad berkata, Imam Ahmad pernah ditanya tentang murjiah. Eh, Imam Ahmad pernah ditanya tentang murjiah. Murjiah adalah kelompok yang menyatakan iman itu hanyalah ucapan. Eh, ini adalah statement Imam Ahmad. Inilah tandanya murjiah. Yaitu yang mengatakan iman hanyalah ucapan. eh, ucapan lisan ataupun ucapan hati. Dan mereka tidak memasukkan perbuatan dalam kategori al-iman. Eh, makanya sudah kita sampaikan nanti akan juga kita sampaikan Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan man qala annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja minal irja awalihi wa akhirihi. Barang siapa mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang, maka telah keluar dari aliran murjiah dari awal sampai akhirnya. Kemudian Sufi, uh, Muhammad bin Hussein Al-Ajuri atau yang dikenal dengan Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam kitab beliau eh, Asy-Syari'ah beliau berkata, "Hati-hatilah kalian rahimakumullah dari ucapan orang yang mengatakan sesungguhnya imanku seperti imannya Jibril dan Mikail dan barang siapa yang mengatakan saya adalah mukmin di sisi Allah dan saya adalah orang yang sempurna keimanannya maka ini adalah ucapan kelompok murjiah Ya, yang tadi sudah kita sampaikan, sunnah membolehkan mengatakan saya mukmin insya Allah. Namun kelompok Murji'ah mengatakan haram. Ya, harus memastikan saya mukmin. Ya, tanpa apa kata-kata, insya Allah itu ajaran Al-Murji'ah. Syuraih bin Nu'man rahimahullah berkata, Aku pernah bertanya kepada Yahya bin Salim At-Ta'i ketika kami berada di belakang makam Ibrahim. Ya, apa yang dikatakan oleh Murji'ah? Beliau menjawab, Murji'ah adalah ya mereka-mereka yang mengatakan tawaf di Ka'bah bukan termasuk keimanan ya sekali lagi ini adalah ajarnya al-murji'ah kemudian Imam Abdul Qahir bin Tahir al-Baghdadi ya kita nggak baca semua di sini ya mungkin kalau untuk pertemuan yang nggak datang kalau mau emang fotokopi silakan mungkin di takmir ada fotokopiin atau yang mau tabarruk ya mau menyedekahkan hartanya eh semuanya dibagi fotokopiannya alhamdulillah nah ini adalah ilmu ya, antum sebarkan insya Allah banyak ya, pahalanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, Murji'ah yang mengatakan iman adalah pembenaran dalam hati serta ucapan dengan lisan dan bahwasanya amal bukan termasuk bagian daripada iman. Di antara mereka adalah fuqaha kufa dan para ahli ibadah. Ya, dari ucapan itu ya, ini disimpulkan oleh Syekh Khalid Al-Ambari dalam kitab beliau Murjiatul Asar dan ini banyak saya nukil dari situ dari ucapan-ucapan ulama tadi ada kesimpulan ya bahwasanya ada beberapa tanda khusus ya aliran murji atau kelompok murjiah. Apa saja? Ya, yang pertama yaitu ucapan bahwasanya iman adalah ucapan lisan atau pembenaran hati atau ucapan dan pembenaran. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, namanya murjiah itu intinya mengakhirkan atau mengeluarkan amal daripada al-iman. Kalau ada kelompok atau dai ada seorang yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan tanpa amal perbuatan, itu salah satu tanda apa? Dia ikut ajaran Murji'ah. Yang kedua tandanya ucapan bahwasanya iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Ya, iman la yazid wa la Makanya kelompok Murji'ah ini lawannya kelompok Khawarij. Kalau Khawarij ya sama-sama mengatakan tidak bercabang. Cuma mereka mengatakan ya kalau Khawarij iman itu bisa gugur semuanya. Ya, meskipun hanya satu cabang yang hilang. Kalau kelompok Murji'ah mengatakan iman tidak bercabang, makanya apa? Tidak bisa gugur, tetap kokoh dia. Bagaimanapun dosanya, tetap imannya sempurna. Bahkan imannya seperti malaikat, imannya seperti para nabi dan para rasul. Ini eh, dua kutub yang saling berseberangan, bertentangan. Kelompok Walid dan kelompok Al-Murji'ah. Yang ketiga, eh tanda kelompok Al Murji'ah mereka mengharamkan istisna dalam iman seperti tadi. Mereka mengatakan haram mengatakan saya mukmin insya Allah. Eh kelompok Murji'ah memastikan imannya sempurna. Yang keempat, pernyataan bahwasanya meninggalkan kewajiban dan melakukan yang dilarang tidak memadaratkan keimanan dan tidak merubahnya. Ini sama dengan yang kedua, iman tidak bisa berkurang sama sekali. Yang kelima, menyempitkan kekufuran hanya dengan takzib atau pendustaan hati saja. Bismillah. Di sini perlu kita perinci sedikit. Menurut Ahlus sunnah wal jamaah, orang itu bisa keluar dari iman, ya, bisa lewat keyakinan, misalnya meyakini ya ada sesembahan selain Allah. Ada makhluk yang layak untuk diistighosai. Ini keyakinan yang kufur. Atau ada yang meyakini sebagian makhluk tahu yang gaib. Ini kufur dengan keyakinannya. Atau meyakini misalnya Nyiloro Kidul itu apa? Menjaga pantai selatan misalnya. Sudah nggak dibayar lagi. Ya, penjaga pantai selatan. Ini keyakinan yang kufur, ya. Atau orang itu bisa keluar dari iman dengan lisannya. Contoh memperolok agama Allah. Ya, mengatakan orang yang berjenggot seperti kambing misalnya. Ini ucapan yang kufur. Kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastaziun la ta'tadil faqad kafartum ba'da imanikum. Ya, bahkan banyak kekufuran itu lewat lisan. Tanpa terkadang orang itu apa? menyadarinya. Eh dia tadi memperoleh agama Allah Subhanahu wa taala. Eh memperoleh orang yang poligami misalnya. Ini syariat Allah. Yang memperoleh syariat Allah itu bisa apa? Keluar dari Islam murtad. Eh meskipun eh hukum ini secara umum. Adapun person-personnya perlu apa ditegakkan hujah, dinasehati dulu. Eh bukan seperti kelompok al-khawarij. Cuma intinya secara umum orang itu bisa keluar dari iman bisa lewat keyakinan, bisa lewat ucapan, dan bisa lewat apa? Perbuatan anggota badan. Misalnya lewat perbuatan anggota badan sujud kepada berhala, sujud kepada kuburan keramat misalnya atau dia membuang mushaf di eh, tempat-tempat kotor seperti para dukun-dukun yang mereka ingin meraih kesaktian dengan mengkafirkan diri mereka dengan diantaranya tadi membuang mushaf tempat-tempat yang kotor ya atau menulis ayat Al-Qur'an dengan darah haid itu diantara kata para ulama ya mereka syaratnya mau menjadi orang sakti harus kufur dulu. Ini sekali lagi harus diyakini. Iman itu bisa hilang dengan keyakinan, dengan apa? Ya, lisan, ucapan lisan dan dengan anggota perbuatan anggota badan. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya seorang muslim jangan pernah apa merasa aman dari ya tadi hal-hal yang merusak keimanannya. Apalagi syubhat di zaman sekarang ini sangat luar biasa, fitnah luar biasa. Ya, sampai-sampai kata Rasul SAW, badiru bil a'mali fitanan, kaki telil muslim. Bersegala kalian untuk beramal saleh, karena nanti akan banyak muncul fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbih rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mu'min, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran Sore harinya masih momen, pagi harinya sudah kafir. Kenapa? Di antaranya ia ya biudinahu bi dunia karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian daripada dunia ruah muslim. Makanya jangan pernah merasa aman. Eh di antara cara untuk kita apa? Eh, ya, eh, menjauhkan diri dari hal tersebut dengan banyak belajar al-aqidah as-sahihah, akidahnya Rasul, para sahabat Rasul, akidah salafus saleh. Eh, insya Allah akan menjadi benteng dari segala bentuk hal-hal yang bisa merusak akidah iman tersebut. fillah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ya kufur besar kata para ulama, ya ulama al-sunnah itu ada enam macam, ya. Al-kufur akbar itu sitatu anwa. Yang pertama kufru at-takdzib yaitu mendustakan dengan hati dan lisan. Ya, mendustakan hati dengan dan lisan juga ya, tidak meyakini Allah yang Maha Esa untuk disembah dan ucapannya juga demikian mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kufur namanya at-takdzib mendustakan. Yang kedua, kufur juhud. Kufur juhud itu mendustakan dengan lisan namun hati meyakini. Contoh Firaun, Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dunman wa ulwa. Fir'aun dan para pengikutnya mereka jahadu juhud. Ya, apa juhud itu? Yaitu mendustakan dengan lisan, mengatakan ana rabbukumul ala, mendustakan ya Allah Subhanahu wa taala padahal hatinya yakin Allah itu ada. Ya. Ini adalah apa? Kufur al-juhud, mendustakan dengan lisan meskipun hati apa? meyakini. Yang ketiga, membenarkan ya dengan lisan mendustakan dengan hati alias apa? Kufrun nifak. Sebagaimana orang-orang apa? Al munafiqun idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu inna la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau Nabi Muhammad orang-orang munafikin, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah apa? Utusan Allah dan Allah tahu engkau adalah utusannya dan Allah menyaksikan. Mereka munafikin lakadzibun. Mereka adalah apa? pendusta. Ya, mereka yakuluna bi afwahihim ma fi qulubihim. Mengatakan dengan lisannya apa yang tidak diyakini oleh apa? Oleh hatinya. Ini kufur besar, ya, anifakul akbar. Yang keempat yaitu kufur al-istikbar. Sombong sebagaimana kekufurannya iblis aba wastakbara wa kana kafirin Iblis sombong untuk sujud kepada Adam dan dia apa? Minal kafirin termasuk orang-orang kafir. Ya, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya. Kemudian yang kelima, kufur al-i'rad, berpaling dari agama Allah, ya. Hidupnya seperti hewan, tidak mau tahu tentang agama Allah, tidak mau pelajari agama Allah, tidak mau Nah, ya, mengamalkan agama Allah, cuek terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Irad berpaling secara total. Ini adalah kufur besar. Kemudian yang terakhir, kufur asyak ya, ragu terhadap apa? Eh kebenaran Islam, ragu terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, ragu terhadap kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah apa? <clears throat> Yang bisa mengeluarkan dari al-iman atau al-islam. Adapun orang mukmin, Allah katakan innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa sumalam tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak apa? Tidak ragu. Makanya di antara tujuh syarat la ilaha illallah adalah apa? Al yakin, yakin terhadap kebenaran kalimat tauhid la ilallah dan kandungan ya kalimat tauhid atau konsekuensi la ilaha illallah yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah apa? Enam bentuk kufur besar menurut ahlu sunnah wal jamaah. Saya ulangi lagi, kufur at-takzib, mendustakan dengan lisan dan dengan hati. Kufur juhud, mendustakan dengan ya lisan, hati meyakini. Kufur nifak, yaitu meyakini dengan lisan mendustakan dengan hati kufur ya yang keempat apa sombong al iba wal istikbar yang kelima kufur apa al irad berpaling dari agama Allah yang terakhir asyak kufur ya ragu keraguan ragu terhadap ya, syariat Allah ragu terhadap ya akidah yang benar dan sebagainya ini bisa apa mengeluarkan dari al-Islam. Adapun Murji'ah mereka hanya mengatakan kufur besar itu hanya satu saja yaitu takzib mendustakan dengan lisan dan hati. Itu tanda kelompok Murji'ah kata ulama as-salaf. Yang keenam, mensifatkan perbuatan kufur yang tidak bisa diganggu gugat kekufurannya seperti menghina atau mengolong-olong Allah dan Rasulnya ya mereka mengatakan itu bukan kufur sebenarnya, namun hanya menunjukkan pendustaan dalam hatinya. Ulama mengatakan kalau orang itu betul-betul mencela Allah, mencela Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam, ya contoh ya seperti kelompok Syiah Rafidah, ya mereka mengatakan ya sebagaimana yang diucapkan oleh Khomeini ya, dalam kitabnya Kasul Asrar, dia mengatakan ya secara dakan ini juga sudah kita sampaikan di Majlis ini contoh-contoh ya dai-dai Syiah di negeri kita yang memperolok Nabi Muhammad SAW. Eh, di antaranya mereka mengatakan Nabi Muhammad itu istilahnya biang kerok perpecahan eh, umat Islam. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad tidak menjelaskan siapa khalifah eh, setelah beliau. Maka umat pun terpecah belah. Menurut versi kelompok Syiah Ar-Rafidah. Di situ ada unsur apa? ya menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan percaya kalau Syiah Rafidah itu cinta kepada al bait Buktinya apa? Mereka mencaci maki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Eh sebetulnya mereka apa? Laisu minal muslimin, bukan kaum muslimin sama sekali. Eh di antara buktinya tadi Ayah Khomeini dan jenggot mereka abad ini mengatakan Nabi Muhammad yang keroknya apa perpecahan umat karena beliau tidak menjelaskan siapa khalifah sepeninggal beliau. Padahal menurut Islam, menurut ahli Sunnah wal Jamaah, Rasul telah menjelaskan siapa khalifah sepeninggal beliau lewat banyak apa dalil-dalil ya seperti contohnya ketika ada seorang perempuan datang kepada beliau kemudian sang perempuan mau pulang mengatakan ya Rasulullah jika engkau telah meninggal dunia, aku harus pergi kepada siapa? Harus mengadu kepada siapa? Maka beliau mengatakan, iti Abu Bakar. Datangilah Abu Bakar. Ini kata para ulama, dalil Abu Bakar sebagai apa? Khalifah sepeninggal beliau. Demikian pula pada kisah apa salat berjamaah ketika beliau sakit pada akhir hayat beliau. Beliau memerintahkan siapa jadi imam salat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Namun inilah syiar Rafidah suka membuat syubhat, membuat keraguan-keraguan terhadap kaum muslimin, bahkan mereka tidak segan-segan untuk menghina Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan Khomeini tadi seperti tadi itu kalau menurut versi Murji'ah itu bukan kufur, namun itu hanya sekadar tanda orang itu apa? Ya, kufur, penistaan dalam hati. Kalau al-sunnah tidak, itu adalah ucapan yang kufur. Eh. Ini sekali lagi harus apa? Dipahami. Bismillah. Kurang berapa? Ya itu enam tanda orang itu dikatakan murjiah. Kemudian kita akan bacakan Bab di sini siapakah yang tidak bisa dikatakan murjiah menurut salafus saleh? Babnya sekali lagi, siapakah yang tidak bisa dikatakan murjiah menurut salafus saleh? Sekali lagi kalau kita lihat tanda tadi enam itu berarti yang tidak memiliki tanda itu berarti apa? Bukan murjiah. Ya, ini kalau menurut ulama salaf. Beda lagi kalau menurut kelompok khawarij kontemporer sekarang, ya mereka mengada-ada statement-statement yang tidak pernah diucapkan oleh salafus saleh. Yang pertama, orang itu tidak bisa dikatakan murji'ah kalau dia mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Eh, kita bawakan ucapan ulama salaf di antaranya Imam Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan ketika ditanya apakah Anda murji'ah? Ya, beliau mengatakan saya mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Bagaimana mungkin saya menjadi murjiah? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan eh, tentang subuhat sebagian orang yang menuduh Syekh Albani, Syekh Ali bin Hasan sebagai murjiah. Eh, kita katakan ini sebetulnya lagu lama. Bahwasanya kelompok khawarij dahulu mereka juga menuduh ulama tabiin yang bernama Abdullah bin Mubarak sebagai murjiah. Ya, ada seorang yang bernama Syaiban bin Faruh, seorang kelompok khawarij, teroris pada zaman itu, dia mengetes ya. Ini kurang ajarnya kelompok khawarij, tidak ada adab kepada para al ulama. Tanya untuk mengetes, bahkan apa? Ya, mencela para ulama alisuna di antara ulama tabi'in. Suatu saat Abdullah bin Mubarak ditanya ya, oleh seorang yang bernama Syaiban bin Faruh, seorang Khawarij. Mara yuka fiman yashabul khamra wa yazni. Wahai Abdul Mubarak, bagaimana pendapatmu tentang orang yang minum khamar, minum minum keras dan dia berzina? Kata Abdul Mubarak, la ukhrijuhu minal iman. Aku tidak mengeluarkannya dari iman. Dia bukan orang kafir, dia pelaku maksiat, namun dia tidak keluar dari apa? Al-iman. Sebagaimana pendapat Al-Sunnah wal Jamaah. Namun Syaibat bin Faruh karena otaknya sudah apa? penuh dengan syubhat khawarid, dengan racun khawarid, langsung dia apa? Menuduh Abdullah bin Mubarak sebagai murji'ah. Kata dia, ala kibari sinnika sirta murjiah, Apakah karena engkau sudah tua, wahai Abdullah bin Mubarak, engkau menjadi murji'ah? Kenapa Abdullah bin Mubarak dituduh sebagai murji'ah? Karena tidak mengkafirkan apa? Pelaku dosa, dosa besar. Inilah juga syubhat kelompok teroris sekarang ini terhadap dakwah salafiyah. Mereka mengatakan karena kita ini sunnah, dakwah salafiyah, salafiyun, tidak mudah mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka menuduh kita sebagai kelompok apa? Murji'ah. Ma'asbaha alayla bin bareha. Sangat ya cocok mirip ya kelompok terus sekarang dengan khawarid yang mereka menuduh Abdul Mubarak sebagai mur murji'ah. Ya, Dulu mereka mengatakan yang tidak mengkafirkan pelaku dasar besar murjiah. Demikian pula sekarang khawarid ia mengatakan yang tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan apa? Murji'ah. Kemudian Abdullah Barak mengatakan, ya, anak aku al-murji'ah la takbaluni. Eh kelompok murjiah tidak menerima diriku. anak lu al iman qawlun wa amalun wahum hum la Aku mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan sedangkan mereka tidak mengatakan demikian. Ya, inilah sekali lagi bantahan ulama terhadap mereka. Yang kedua, orang itu tidak bisa dikatakan murjiah kalau orang itu mengatakan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang orang yang mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Beliau pun menjawab, orang ini telah terlepas daripada murjiah. Ini rekomendasi dari Imam Ahmad. Ya, orang yang mengatakan iman bisa bertambah dan berkurang, orang itu keluar daripada aliran kelompok murjiah. Demikian pula Imam Barbar yang sudah kita sampaikan tadi. Barang siapa mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang, maka dia keluar dari murjiah dari pertama sampai yang yang terakhir. Belum. Yang ketiga, yaitu tanda orang itu keluar dari murjiah kalau dia mengatakan maksiat itu bisa mengurangi keimanan dan dapat memadaratkan keimanan. Ini sama dengan penekanan yang kedua, iman bisa berkurang dengan ayat eh, kemaksiatan. Yang keempat, orang itu keluar dari murjiah kalau dia mengatakan ya bolehnya mengatakan saya mukmin insya Allah. Abdurrahman bin Mahdi dari ulama salah berkata, apabila orang itu meninggalkan istisna fil iman, maka ini termasuk prinsip murjiah. Ya, namun kalau orang ini itu apa? Membolehkan, artinya membolehkan istisna fil iman, maka dia bukan murjiah. Yang kelima, yaitu kalau ada orang mengatakan kekufuran bisa dari perbuatan, ya, dari ucapan dan keyakinan, maka orang itu apa? keluar dari murjiah. Demikian pula yang menetapkan kufur besar ada apa? Ada enam ya macam tersebut. Ya. Ini murjiah menurut salaf itu bagaimana? Dan siapa saja yang bukan termasuk murjiah menurut salafu as salih Maka kalau orang itu mau eh, mempelajari dakwah salafiyah mubarakah ini pasti akan mengetahui dakwah salafiyah bukan murjiah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang eh, beberapa bab dan yang paling penting nanti akan disampaikan eh, di antaranya Syekh Albani dan para murid beliau seperti Sheikh Al bin Hasan sangat jauh dari kelompok Murji'ah kaburat kalimatan takhruju min afwahim iya kunna ila kadhiba. Adapun tuduhan-tuduhan kelompok harokah, ya kelompok teroris terhadap dakwah salafiyah, kata Allah Taala sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, ya tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Aku qali hada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com